Ustaz, apa jawaban petunjuk dari sholat istikharah? Jika istikharah untuk memilih jodoh di antara dua pilihan, selalu ada ini. Kita bahas tahajud dia cari jodoh, deh. biasa. Masya Allah. Ya kita sambungkanlah dia tahajud untuk memohon kepada Allah didekatkan pada jodohnya. Bagaimana mengetahui kita mendapatkan petunjuk? Bukan kita anda barangkali saya sudah ada jodohnya, alhamdulillah. Anak saya dua mendapatkan petunjuk dalam pilihan itu. Baik, istikharah itu bisa beberapa petunjuk. Pertama, itu bisa langsung. Langsung dalam artian itu bisa terbagi pada tiga bagian. Pertama teman-teman sekalian, orang istihara bagi istihara ada kecenderungan kuat untuk memilih. Misal, ada si X, ada si Z. Pilihan misalnya kan, dia sholat istihara. Begitu selesai sholat, kecenderungan kuat pada si X misalnya. Saya kuat, kuat, kuat, maka itu gambaran yang pertama. Kedua, bisa lewat mimpi. Mimpi. Di begitu istihara misalnya, Anda tertidur, Anda langsung mimpi Tiba-tiba di mimpi itu langsung dipasang janur kuning. Dan di samping janur, kelihatan yang megang dia. Misalnya begini. Misal saja ya. Tit, ya. Dia belum buka kertas, padahal ada kertas di situ ya. saya kertasnya ada tulisan ya. Tulisannya nggak dibuka, cuman dia senyum. Mungkin itu tanda. Ya, tanda yang kedua kertas dibuka, Anda ditolak misalnya gitu kan? Misal saja. Ya. berarti bukan dia pilihannya, berarti yang lain. Paham ya? Bisa. Tiga, bisa lihat orang lain bicara dan nanya terus tentang dia kepada Anda. Ya, jadi begitu Anda ketemu, belum ngobrol apa-apa, dia bilang, bagaimana kabar si fulana? Bagaimana dia begini, dia begitu. Itu kecenderungan dekat dengan dia. Paham ya? Itu bagian dari istiharah. Tapi istiharah itu dilakukan kalau belum yakin. Kalau Anda sudah punya pilihan, jangan istiharah lagi. Karena istiharah pada yang sudah punya pilihan itu makin akan membuat bingung, bukan makin kuat. Jelas ya? Baik. Ya Allah, saya sudah kuat pada si fulana. Tapi yang satu lagi juga, ya Allah, ada kelebihan misalnya. Ah, itu repot tuh. Itu repot. Eh.